Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa di rumah, senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali. Saya Mona Ratulio di Cahaya Hati. Sebuah program yang insyaallah akan mentransferkan cahaya ke dalam hati Anda. Dan pada pagi hari ini ada seorang Ustadz yang insya Allah akan menemani kita semua selama 30 menit ke depan Yaitu Ustadz Abi Maki Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang banget ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dan pada pagi hari ini Ustadz kita kembali lagi bertemu hmm. dengan para ibu yang hari ini nih uh, lagi pakai baju putih-putih Tapi kerudungnya tetap menarik mata untuk memandang ya. <laughs> Ping. Assalamualaikum Ibu dari Majelis Salim Ar-Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Ibu dari Kampung Irian Teluk Pucuk Bekasi ya Ibu ya. Ya insya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik sekali untuk dibahas yaitu Sakaratul Maut Ibu Ini kalau saya dengarnya sekarang serem gitu ya Ibu ya Tapi ini sesuatu yang pasti kita lewati ya Ustadz ya, ya. Bagaimana Ustadz pembahasannya ya. silahkan Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah ketika membicarakan sakaratul maut, Allahu Akbar, seharusnya orang ketika membicarakan sakaratul maut itu akan wah bagaimana nanti ya, ya begitu ya. betul, ya. Betul. Karena yang namanya sakaratul maut ini satu hal yang pasti akan terjadi mm-hmm. kepada diri kita mm-hmm. semuanya. Maut, maut itu ya kematian. Mm-hmm. Sakarat kalau sakarat ini para ulama sering mengartikan lebih enak lagi untuk bisa dipahami. Pernah mendengarkan satu kalimat dalam Al-Quran, wala takarbu sholat antum sukaro. Begitu ya. Anda jangan sholat kalau Anda dalam keadaan mabuk. Sukaro iya. itu mabuk. Iya. Kalimat yang para ulama menyatakan kalau mabuk itu sukaro. Saking mabuknya, saking mabuknya, saking mabuknya, itu kalimatnya sakarat. Wallahu Kenapa? Saking tidak tahu apa yang harus dilakukan Saking paniknya, itu panik di atas panik itu sakarat namanya. Maka dengan menyatakan kalau orang dalam keadaan sakaratul maut itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mm-hmm. Iya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Orang yang sakaratul maut ini naudzubillah, disitulah akan terlihat di sebelah kanan mungkin ada orang soleh yang sebaiknya membimbing orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena yang namanya syaitan itu akan mengganggu kepada setiap hamba Inda lahzatil akhirah. Sampai di lahzah, lahzah itu kesempatan akhir, syaitan ini akan tetap mengganggu. Iya. kalau dalam keadaan panik sekali di atas panik Betul. ini diganggu syaitan gimana? Syaitan di samping kiri dengan menyebutkan, "Wa na'udzubillah dia ada syaitan ini akan datang dengan menyatakan, "Eh, Aku ini loh Tuhanmu yang selalu kamu sembah setiap kamu sholat hmm. Kalau kita tidak pernah tahu di majelis ilmu Kalau kita tidak pernah tahu di hadir pengajian Begitu ya hmm. Maka dia akan mengatakan Oh ini Tuhanku Begitu ya hmm. Dia mengira kalau Allah ini akan hadir dan nampak di dunia ini Padahal itu mustahil Bohong Melihat Allah itu hanya nanti di sorga Firdaus atau di sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Iya, wujuhu yauma idin nadirah kata Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhu yauma idin nadirah ila Rabbiha nadirah. Nanti di akhirat kita semuanya yang ahli sorga akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di sorga. Di dunia tidak bisa. Sementara ketika sakaratul maut datang, setan ini akan datang ke samping kiri kita dengan menyatakan, aku adalah fulan, aku adalah fulan. Kadang-kadang orang suka melihat, aku kedatangan kakekmu. Iya kan? Aku kedatangan abangmu. Ah, itu yang sudah meninggal semuanya ya. Dalam keadaan yakwa, dalam keadaan seperti itu, orang yang wafat tidak akan hadir ke dunia. Hmm. Yang orang wafat itu sudah sudah wafat saja lah. Jadi tidak ada istilah kalau masih 40 hari berarti masih ada di klik. Itu bohong semuanya. Tidak ada dalam hmm. hadis seperti itu. Iya. Jadi itu harus dipahami ya. Jadi kalau orang dalam keadaan sakaratul maut di sebelah kiri ini setan yang mana akan mengganggu kepada diri kita. Nauzubillah. Iya. Dan makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya laqinu mautakum bila ilaha illallah artinya bimbinglah dengan jelas orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu dengan menyebut nama Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bimbinglah kenapa? Agar dia ini selalu mengikutinya, ya. Dan subhanallah orang dalam keadaan sakaratul maut, kita perhatikan itu kadang ke kiri, ke kanan, gelisah. Sangat gelisah. Maka diusahakan dia itu akan terpancing untuk melihat ke kiri, tolong agak ditahan. Karena apa? Agar selalu melihat ke kanan dengan talqin karena di kiri ini banyak godaan-godaan yang aneh-aneh kalau orang itu tidak tahu, oh ini Tuhanku yang seharusnya yang selalu aku sembah, lalu setan itu dengan menyatakan, aku Tuhanmu, sekarang kamu tunjukkan ketaatanmu kepadaku. Karena dia tidak tahu dalam hatinya bagaimana caranya menunjukkan ketaatanku padamu. Maka setan akan mengatakan, cukup kedipkan matamu saja, maka kau telah bersujud kepadaku. Karena tidak tahu, dia mengedipkan bagaimana kalau saat dikedip ruh itu dicabut. Iya. Hmm. Makanya harus tahu bahwa setan ini selalu menggoda di sebelah kiri saat sakaratul maut pun yang namanya Allah tidak mungkin memperlihatkan wujudnya ketika di dunia. Iya. Maka dengan menyebutkan sakaratul maut, Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Kalau pertanyaannya, adakah orang yang selesai daripada sakaratul maut, sakaratul maut? Tidak ada. Maksudnya, tidak ada orang yang tidak merasakan sakaratul maut. Kalaulah ada orang yang harus tidak merasakan sakaratul maut, Rasulullah lah yang akan selamat. Tapi Rasulullah merasakan sakaratul maut atau tidak? merasakan. Sampai Rasulullah dengan menyatakan innalil maut sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul maut. Mungkin ada yang bertanya, sakitnya sakaratul maut? Lumayan. Bukan lumayan lagi, sakit banget. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Saya akan sampaikan lihat keterangannya ada dalam satu kalimat yang disampaikan oleh Amr bin As. Hmm. Amrun ibnu As ini memohon kepada Allah dengan mohon Ya Rabbi Seandainya ingin istilahnya seandai ataupun Amr bin As ini selalu mentransfer ilmunya ya kapanpun dengan mengati Allah dengan kalimatnya izinkanlah aku saat aku nanti sedang sakaratul maut di sampingku ada orang yang alim yang labib yang nasih yang pandai untuk apa kata anaknya agar menyampaikan bagaimana sakitnya sakaratul maut ternyata begitu hmm. sakit yang sangat parah siapa Amr bin As anaknya ada di sampingnya hmm. bapak doamu sudah dikabulkan engkau sedang sakaratul maut, maka aku akan aku akulah yang akan menyampaikan bagaimana rasanya sakaratul maut. Sekarang Pak, tolong ceritakan bagaimana rasanya sakaratul maut. Lalu disampaikan oleh Amr bin As. Subhanallah. Kita simpan dulu saat apa yang disampaikan oleh Amrul bin Nah, uh, <laughs> pemirsa jangan kemana-mana. Ini saya penasaran juga pemirsa karena itu tetap dicahayati kami akan kembali kembali di Cahaya Hati Pemirsa Kami sedang membahas mengenai Sakaratul Maut Ada cerita yang sangat menarik sekali yang mhm. akan dilanjutkan oleh Ustaz Abimaki yeah. Tadi sampai mana Ustaz? Diceritakan iya. akhirnya yeah. bagaimana rasanya Bagaimana rasanya ya, jadi, nyawanya Betul dan maut tidak ada hadis yang lebih jelas untuk menyampaikan bagaimana sakitnya Sakaratul Maut -hmm. Ini satu hal yang paling indah kalau untuk dipahami -hmm. Bagi orang yang tidak takut dengan Sakaratul Maut karena punya iman semuanya ya Sehingga dengan menyebutkan Subhanallah kalimatnya Begitu dalam keadaan Sakaratul Maut duduk Amr bin As di sampingnya anaknya. -huh. Mhm. Anaknya menyatakan, "Pak, tolong ceritakan bagaimana sakitnya." Lalu Amr bin As mengatakan, merasakan ka'anni atanafasumin min samil ibrah. Itu pertama. Wahai anakku, sakitnya sakaratul maut ini seperti hanya aku bernapas dari lubang jarum yang sangat kecil sekali. Bayangkan Bunda kalau bernapas di lubang jarum bagaimana? Sak sekali. Susah, ya. Susah begitu ya. Setelah itu anaknya, astagfirullahaladzim. Terus apa lagi ayah anda? Orang tuanya menyatakan Amru bin As mengatakan ka'anni uqid 'alan nar. Seperti hanya aku didudukan di dalam bara api yang sangat panas wahai anakku. Subhanallah, duduk di dalam bara api yang panas lalu bernapas kesulitan. Setelah itu mulai karena yang namanya sakaratul maut ini ataupun ruh ini keluar perlahan, begitu ya. Yang ketiga dengan menyatakan ka'anna ghusnu syauqin yajzabu min qadami ila hamati. Ini agak sedikit susah diterjemahkan. Namun saya ingin terjemahkan secara bebas dulu. Begini Bunda, seperti halnya sakitnya kalau misalnya ada bambu, tahu bambu ya? Tangan kita dimasukkan ke dalam bambu, lalu di dalam bambu itu kita tusuk dengan apa? Paku. Cuk cuk cuk kena paku semua dalam sampai ternadar lalu tarik. Set, begitu ya. Nah, ini rasa sakitnya seperti hanya bukan tangan yang masuk ke dalam bambu, tapi tubuh yang masuk ke dalam bambu ini semua ditusuk dengan apa? Semua ditusuk dengan paku atau lalu tarik secara perlahan dari kepala. Itulah ka'anna rusnu syauqin yajdabu min qadami dari kakiku ini ila sampai jumjuma sampai ke atasnya. Itulah rasa sakit yang dilakukan oleh siapa? Atau disampaikan oleh Amr bin As. Padahal Amr bin As ini sahabat Rasul. Lalu dia mengatakan rasa sakitnya seperti itu. Subhanallah. Namun kita ingin mengatakan jangan takut dengan sakaratul maut. Obatnya apa? Obatnya itu menyebut nama Allah dengan cinta itu saja. Siapa saja yang sanggup sekarang ini menyebut nama Allah dengan cinta, dengan mesra, pastikan sakaratul maut itu akan enak terasanya. Walaupun ada sakit, namun nggak terlalu. Misalnya gini, anak kecil sakit, anak kecil itu berkerubuk, jatuh begitu, sampai berdarah. Begitu aduh sakit, ibunya bawa es krim yang sangat disukai oleh anaknya. Dia akan konsentrasinya kemana? Akrif, eh, aduh Mama yatim padahal masih sakit. Iya. Seperti hanya ketika menyebut nama Allah, ya Allah, Allah, Allah dengan cinta, sakartul maut sakit, namun konsentrasi kecintaan kepada Allah jauh lebih besar. Iya, maka subhanallah berbahagialah orang yang pernah menyebut nama Allah dengan cinta. Baik, ini untuk uh, menambah keimanan kita dan juga untuk menambah pengetahuan mengenai hmm. sakaratul maut. Ini ada yang ingin bertanya mungkin Ibu? Silahkan Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Maria Ulfa Nur Anwar. Hmm. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Silahkan. Apakah bagaimanakah uh, bagaimanakah Jibril eh, bagaimanakah malaikat mengatakan menyambut nyawa manusia. Hmm, Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustaz? Bagaimana menyambut nyawa Gitu ya. Ini kita gambarkan ada dua hal, namun saya ingin menyampaikan orang yang soleh dulu. Orang soleh hmm. dalam keadaan terdiam, subhanallah, Datang malaikat sebelah kanan, malaikat pencabut nyawa, iya, malaikat malakul maut disebutnya. Begitu datang malaikat itu dengan wajah yang sangat indah sekali, dengan wajah yang sangat manis sekali. Dia katakan, Assalamualaikum ya ham, ya, ya abdas soleh. Keselamatan untuk wahai hamba hamba Allah yang soleh fulan bulan pulang disebut namanya. Mhm. Orang itu akan tahu, oh ini malaikat akan mencabut nyawa. Dia datang dengan membawa satu orang lagi malaikat dengan membawa kain kafan dari surga, hanutun minal jannah. Dibawa kapas yang sangat tipis indah dari surga. Begitu dengan menyebutkan kalimat ketika diangkat ruhnya, malaikat akan mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Secara perlahan. Sir. Makanya orang yang wafat Rasulullah mengatakan, orang yang wafat ini tabi tabi'u sorhu. ataupun matanya itu akan terlihat ke atas. Karena apa? Yang normal, malaikat ini akan mencabut ruh dari sini. perlahan. Itu bagi orang yang soleh. Eh, bagi orang yang ya sedikit bandel begitu ya, itu akan ditarik ruhnya itu cepat. Begitu ya. Jadi subhanallah kalau bahasa kerennya kalau main layang-layang itu dikubet. <laughs> Jadi kalau main oh nah, begitu ah, tuh, nah. truk truk begitu cepat-cepat. Nah itu akan ditarik begitu. Bagaimana dia akan akan nikmat mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kedua, iya. Lalu yang ketiga, orang dicabut nyawa itu seperti naudzubillah, tahu pisang begitu ya. Pisang ini kan ada kulitnya. Seperti hmm. manusia ruh ini ada kulitnya, kulitnya jasad. Yang normal pisang itu dibuka lalu keluar, ruhnya akan bersih. Yang ketiga atau yang kedua atau yang pertama dibuka pisangnya copot. Yang kedua seperti pisang dipijit saja, truk begitu, loncat ya. Hmm. Dan yang ketiga naudzubillah itu seperti ruh ini jasadnya tergeletak, pisang tergeletak lalu diinjak, cerit pisangnya kemana-mana. Ruh itu akan keluar bukan dari ubun-ubun Namun dari setiap pori-pori yang kita miliki Bagi orang yang tidak benar Maka subhanallah orang yang baik ini Begitu keluar ditutup dengan hanut minal jannah Ataupun kain kapan dari surga Diangkat ke atas Begitu sampai ke atas Para malaikat akan mengatakan Aduh ini wangi nih Ruh siapa ini wangi banget ini Ruh siapa ini Subhanallah Sampai malaikat menjawab pencabut nyawa Ini ruhnya pulang Anaknya Fulan, dia soleh, selalu bangun subuh, melihat cahaya hati. Subhanallah. <laughs> Dengan menyuruh ini ahli sorga ini. Subhanallah. Tapi kalau bagi orang yang tidak soleh, diambilnya bukan kain kapan dari surga. Tapi apa? Tapi apa? Timah dari neraka. Hmm. Begitu keluar ruhnya, ditutup, udah seperti terbakar, bau hangus. Begitu datang ke atas, semua malaikat tutup hidung. Ini bau, ini ruh siapa, ruh siapa ini? Dijawab ini ruhnya pulaan, anaknya pulaan Yang tidak pernah ini, tidak pernah itu. Nauzubillah, Ini adalah proses bagaimana malaikat mencabut ruh orang yang dalam keadaan uh, sakaratul maut. Terima kasih. Iya. Baik. <laughs> Ini saya agak sesak nafas jadinya. <laughs> Tapi walau bagaimanapun pemirsa, uh, bagaimana kita dicabut serunya itu sebenarnya pilihan kita sendiri ya. Kita ya. sendiri ya. <laughs> Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini pasti ada yang lebih menarik lagi. Kita masih bicara mengenai sakaratul maut, tetap di cahaya hati. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini mengenai sakaratul maut pemirsa. Agak serem kedengarannya tapi pasti kita lewati kejadian ini ya. Nah, uh, Ustadz ini ada iya uh, yang saya simpen-simpen pertanyaan selama hmm. ini. Jadi katanya nih Ustaz ya, yeah. Iya. 40 hari sebelum meninggal kan katanya orang orang tuh ada tanda-tandanya gitu, mm -hmm. kelihatan gitu atau mungkin mm -hmm. apakah benar Ustaz kita dikasih uh, kode juga nih mm -hmm. sama Allah atau mungkin oleh malaikat gitu ya mm -hmm. 40 hari lagi kamu mau meninggal gitu <laughs> bener nggak kayak gitu soalnya katanya iya. orang ada tanda-tandanya nih 40 itu, hari gitu, sebelum meninggal Iya Bismillahirrahmanirrahim ini memang sudah jadi apa ya e, wacana di antara kita ya, gitu iya, atau diantara di antara umat mu'minin, mu'minat sebelum wafat begitu wafat oh pantas ya, ya kemarin ya, itu begini dia. gitu ya pantas gitu ya padahal itu udah tanda-tandanya padahal kita nggak tahu gitu, begitu ya gitu? tiba-tiba rajin <laughs> biasanya ya, subhanallah jadi kalau tanda-tanda ini hanya Allah yang tahu hmm. karena subhanallah dengan menyebutkan bahwa kalimatnya wala tadri bi ayi ardin tamut anda ini tidak akan tahu kita kita ini tidak akan tahu di mana kita akan wafat kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu apakah kita wafat di Jakarta, apakah kita akan wafat di rumah, apa di kampung halaman kita tidak tahu. Iya, maka dengan menyebutkan sama sekali tidak ada orang yang mengetahui tanda-tanda kematian yang akan didapatkan oleh seorang manapun atau dimanapun. Wafat, wafatlah itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala karena yang namanya wafat ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dalam lalu Arab mengatakan tawakhah imamul maut. Yang namanya kematian ini selalu apa? Me membayangi-bayang kita atau membayang-bayangi kita. Iya. Kalau kita mau ke Saudi Arabia, mau kemana itu kan perlu apa namanya? Perlu paspor ya, perlu perurusan ya. Kalau mau ke akhirat pakai perlu paspor nggak? perlu kayaknya. <laughs> Faktornya lain tapi. <laughs> Faktornya lain. Tapi yang jelas kalau mau ke akhirat itu sesungguhnya dekat bunda. Ya. Akhirat itu sangat dekat sekali. Pakai gunting aja langsung krek putus sampai ke akhirat. Ya, <laughs> ya. Jadi subhanallah istilahnya dengan menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui tanda-tanda kematian siapapun, begitu ya. Namun yang jelas saya ingin menyampaikan karena ini berbicara tentang kematian. Mhm. Mati ini lepasnya ruh daripada jasad. Begitu ya. Mati ini lepasnya ruh daripada jasad. Sekarang saya tanya, Bunda punya ruh nggak kira-kira? Iya. Punya, punya ya? ya? Yakin punya ruh? Pastilah, <laughs> begitu ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau memang sudah punya ruh, di mana letaknya ruh yang berada ini sekarang ini? Subhanallah tadi. Ruhnya di mana letaknya? Subhanallah sampai para ulama berpikir, sampai dari barat berpikir, ruh ini di mana? Karena tidak bisa diteksi dengan apapun. Sehingga Allah menyatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh ini urusan aku. Tidak ada satu orang pun siapapun yang berani ingin menyatakan ruh itu bagaimana bentuknya, sekarang sedang apa, di mana letaknya tidak tahu. Iya. Tapi kalau seandainya ingin ingin bertanya pertanyaan ruh itu di mana letaknya itu dijawab oleh siapa? oleh seorang profesor yang sangat indah. Itu namanya siapa? Yang dikatakan Syekh Jindani dengan menyatakan seorang ulama besar. Anda ingin tahu letaknya di mana ruh? Gampang. Bagaimana caranya? Cubit anggota badan. Di mana merasakan sakit ketika dicubit, di situ ada ruh. Tangan dicubit sakit, ada ruh di sana. Telinga dicubit, di situ sakit, ada ruh di sana. Berarti ruh ini berada dalam jasad kita semuanya. Buktinya kalau orang sudah mati suri sebelah ataupun mati sebelah, dicubit nggak terasa. Karena apa? Tidak ada ruhnya. Yang membuat orang sakit ini karena ada ruhnya. Berarti kalau di akhirat, bisa jadi kuburannya di sini, tapi ruhnya di mana? Berarti yang merasakan sakit itu siapa? Ruhnya. Iya, ruh yang merasakan sakit, seperti itu. Iya. Baik, Ustaz. Tadinya kalau 40 hari sebelum meninggal dikasih tahu, saya mau bikin acara. Oh, gitu ya. Biar soleh dulu ya, Pak ya. Biar soleh dulu, Ustaz. Jadi saya langsung uh, nabung gitu kan, Ustaz. Baik. Ya, uh, Ibu ada yang mau bertanya lagi? Mhm. Mungkin masih ada yang penasaran? <laughs> Hah? Apa apa sekarang lagi deg-degan gitu ya? <laughs> Oh, gitu ya. ya baik. Jadi apa yang kita harus persiapkan hmm. nih Ustaz Yang harus persiapkan ada satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana Allahumma hawin hmm. alaina fi sakaratil maut. Hmm. Ya Allah mudahkanlah ruh kami ketika keluar menghadapi sakaratul maut ini. Hmm. Seperti hanya keluarnya air keluar dari apa namanya ya? air dari pocinya. Iya. Ataupun apa namanya teko, ya. Teko. Ah, dari tekonya begitu keluar uh, mengalir. Nggak ada air begitu kok susah, nggak ada langsung ber, mengalir. Seperti itulah kira-kira yang ingin kita rasakan ruh ini keluar dengan mendapat gelar husnul khatimah insya Allah. Iya, seperti itu. Jadi banyak berdoa kepada Allah. Iya, itu pas itu tasyruh. Iya. Allah di hari-hari ke depan kami akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi pastinya. Dan sebelum menutup acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Abimaki, silahkan Ustaz kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman ya Allah ya arhamar rahimin Engkau lah yang menguasai seluruh makhluk dimanapun berada maka kami adalah makhluk-makhlukmu yang memohon kepadamu berikanlah rahmat dan taufikmu kepada kami Allah Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah keimanan yang membekali kami saat kami hidup di dunia ini dan jangan engkau cabut keimanan kami ini saat kami menghadapmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu ruh yang kami jaga selama ini di dalam jiwa ini. Kami mohon kepadamu Ya Rabbana saat lepasnya ruh di dalam jasad kami ini kami mohon meminta kepadamu ya Allah mudahkanlah ruh kami saat terlepas dari jasad kami ini ya Allah jadikanlah ruh kami ini ruh bersama dengan orang-orang yang soleh ruh bersama orang-orang yang bertakwa ruh bersama orang-orang yang abidin yang khalisin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim jadikanlah salat kami puasa kami zakat kami sedekah kami amal-amalan kami dapat menjadikan ruh kami ini ruh yang engkau muliakan saat dicabut nyawa kami di dalam tubuh ini termasuk orang-orang yang dikategorikan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin ya Allah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dari Majelis Salim ar terima kasih banyak dan akhir kata pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.